بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita anugerah yang paling besar yaitu kita masih diberikan taufik berkumpul bersama dalam rangka untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu salat subuh berjamaah kemudian kita teruskan sampai waktu isyraq dengan sama-sama mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan uh, kita berada di penghujung kitab ya nah, ini sedikit lagi sedikit lagi tamat ya ada beberapa hadis lagi insyaallah nanti kita akan mencari kitab yang baru ya harus siap-siap sudah mulai sekarang sehingga nanti tidak e, kerepotan ketika selesai hadisnya. E, kita sampai di bab tentang e, hidupnya atau kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadis-hadis awal ya ini dari sisi makanan dan minuman ya, menceritakan hadis bagaimana makanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau bagaimana keadaan Nabi dan juga sahabatnya kepada makanan ya. Bagaimana kondisi mereka ketika berhadapan dengan makanan. Hadis yang pertama kita merujukah nomor 369 kata sahabat Nu'man bin Bashir alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum Laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu ad daqal ma yamla'u batnah. Kata sahabat Nu'man bin Bashir yang kala itu entah beliau berkata demikian di hadapan para sahabat yang lain atau di hadapan para tabi'in yang lain yang mana ketika itu e, makanan dan minuman begitu mudah didapatkan. Kemudian beliau mengingat pernah mengingat bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap makanan. Kata sahabat Nu'man bin Bashir, bukankah kalian tentang makanan dan minuman sekehendak kalian? Itu pada zaman yang mana beliau ketika itu berbicara kepada sebagian sahabatnya. Kemudian beliau membandingkan dengan yang beliau pernah lihat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh aku pernah melihat Nabi kalian Sallallahu alaihi wasallam Dan ternyata Beliau tidak menemukan kurma yang kualitasnya rendah Untuk memenuhi perutnya Jadi kurma yang biasa saja Nabi pada saat itu tidak bisa memenuhi perutnya Artinya tidak ada makanan yang seperti ini Apalagi kurma yang paling bagus kualitasnya. Jadi beliau membandingkan di masa tersebut kalian sesuka hati dengan makanan dan minuman, enak, lezat dan mudah didapatkan. Dulu ketika saya bersama Rasul pernah melihat Rasul beliau tidak menemukan makanan walaupun dengan yang biasa-biasa saja. Ya, kurma yang kualitasnya rendah itu tidak memenuhi perut beliau. Artinya pada saat itu Nabi tidak makan makanan apapun, sekalipun hanya sekedar makanan yang murah atau yang kualitas rendah. Nah, sehingga maksud dari ungkapan beliau ini adalah agar orang-orang di masa beliau harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mudahnya makanan yang didapat, minuman yang didapat ya, tidak yang beliau pernah rasakan ketika di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seorang nabi ya, seorang makhluk yang paling mulia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata pernah kelaparan, ternyata pernah kelaparan. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor 370 ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga pernah menceritakan kata beliau, "In kunna ala Muhammadin namkuthu syahron ma nastauqidu binar in huwa illa at-tamru wal ma." Sungguh dulunya kami, siapa kami? Keluarga Muhammad kami pernah tinggal satu bulan. Kami tidaklah menyalakan api. Nah, jadi dulu kami keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kami bersama Nabi satu bulan pernah kada bemasak. Satu bulan pernah kada bemasak. Terus apa yang dimakan? Yang dimakan adalah at-tamru wal ma, yaitu kurma dan air saja. Tidak ada yang bisa dimasak. Karena kurma kada perlu dimasak. Jadi yang ada ketika itu cuma buah kurma dan banyu selama berapa? Satu bulan. Nah, kalian bayangkan makan kurma aja satu bu, bulan, tidak ada yang bisa dimasak. Dan ini juga hadis yang semakna dengan sebelumnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama satu bulan tidak memasak, bukan karena malas enggak, memang tidak ada yang bisa di dimasak. Namun kita kan kenapa kada memasak? Koler, Bahannya ada, tapi kita mah malas. Nah, kalau zaman Nabi, Nabi pernah keluarga beliau satu bulan tidak memasak karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Dan yang Nabi makan selama satu bulan bersama keluarganya adalah hanya kurma dan banyu, banyu putih. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Talhah namun hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi ini hadisnya lemah sanatnya lah lemah kita bacakan dari sahabat Abu Talhah beliau berkata kami mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kelaparan jadi sahabat Abu Talhah beliau mengatakan kami ya, berarti mewakili yang lain berarti sahabat-sahabat yang lain juga kelah kelaparan kami mengeluhkan lapar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu kami mengangkat dari perut kami batu satu persatu. Maksudnya apa? Para sahabat itu lapar, mengganjal perut mereka dengan bah, batu. Ini satu-satunya ada ada batu di perut kami. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat dua batu dari perut perutnya. Jadi kalau sahabat cuma satu, maka beliau du, dua. Itu menunjukkan apa? Nabi pun juga kelah, kelaparan saat itu. Namun hadis ini kita katakan sanatnya lah lemah. Tapi ada yang semakna dengan hadis ini. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Inna yaumal khandaq nahfir." Fa'aradat kudiyatun syadidatun faja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi kudiyatun aradat fil khandaq. Faqala ana nazil thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar wa labithna thalathata ayyam la nadzuqu dzawaqan. Kata sahabat Jabir, kami pada saat perang Khandaq atau hari Khandaq kami menggali kan Khandaq menggali parit yang besar. Lalu muncullah tanah yang keras sehingga sahabat tidak bisa menggali tanah tersebut. Lalu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan. Mereka mengatakan ini ada tanah yang keras yang muncul di parit di kondak. Lalu Nabi mengatakan ananazil saya yang turun. Untuk apa turun? Untuk menghilangkan atau untuk menabuk dari eh, tanah yang keras tadi. Kemudian beliau berdiri Ketika berdiri hendak turun ke parit tadi dan ternyata perut beliau diikat dengan bah, batu. Itu berarti apa? Nabi pada saat, pada saat itulah lapar. Tapi tetap apa? Tetap begawian. Nah, tetap begah begawian. Bahkan turun untuk menabuk tanah yang keras tadi. Kemudian kata sahabat menjelaskan kondisi ketika itu Walabisna salah satu ayam la nazuku zawakon. Kami pada saat itu tiga hari tidak ma makan. Ketika hendak perang kondak menggali parit yang begitu besar, kami tiga hari tidak ma makan. Kemudian otomatis kan fisik ya, tidak sekuat makan. Kemudian ketika ada, ketika ada tanah yang keras, maka mereka melapor nah, Nabi. Ternyata Nabi yang turun. Padahal Nabi juga ketika itu apa? Sedang kelah kelaparan. Nah, subhanallah ini maka kita bisa simpulkan dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap menolong ya sahabatnya, tetap berjuang, tetap bergotong royong sekalipun beliau dalam kondisi lah, lapar. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang menunjukkan bagaimana potret Nabi terhadap maka makanan. Nabi pun bisalah lapar. Kadang kadang memasak sebulan yang dimakan cuma kurma dan banyu. Kadang tiga hari tidak mah tidak makan. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita di zaman sekarang, makanan dan minuman maka melimpah. Ya, maka subhanallah melimpah. Setiap hari Ahad kadang ada undangan, kadang pian pas undangan makan dua kali, tiga kali. Subhanallah sangat mudah makanan yang nyaman didapatkan. Sehingga apa yang menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang besar ini sekalipun wabah yang luar biasa Terkadang ekonomi pian berkurang, namun pian masih bisa makan dengan nyaman. Satu nikmat yang ditutup, namun nikmat yang lain masih banyak pada ikhwas sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dihitung, bukan musibah yang sangat banyak yang tidak bisa di, dihitung. Musibah yang pian alam itu sedikit dibandingkan dengan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kepada kita. Dari sampai pian lahir sampai usia sekarang itu semuanya nikmat Allah. Dari pian sebelum eh, pian masih dalam parut Allah kasihkan makanan nutrisi di eh, di apa? di dalam perut ibu pian. Sampai pian usia sekarang itu semuanya full adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata pian, tangan pian, makanan pian, tempat tinggal pian, baju pian. Maka nikmat Allah tidak bisa di, dihitung dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita sedikit masih. Makanya ketika satu nikmat dicabut, masih banyak nikmat-nikmat yang yang lain. Maka jangan sampai kita hanya fokus kepada musibah namun tidak mengingat nikmat yang Allah masih banyak berikan kepada kepada kita. Nanti kita adalah orang yang kanut, orang yang ingkar nikmat, selalu mengungkit musibah, mengingat musibah namun melupakan nikmat-nikmat Allah yang yang lain. Nah, itu namanya kah? kanut, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat masih seputar makanannya. Yang ini kita kemarin tidak sampai menyelesaikannya. Hadis nomor 372 yaitu hadis yang cukup panjang kita baca e, Al-Imam At-Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail beliau berkata menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas beliau berkata menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah bin Abdul Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu waktu yang waktu ini beliau jarang keluar dan jarang seseorang bertemu dengan beliau. Kemudian lalu datanglah Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi keluar rumah pada saat yang beliau tidak terbiasa keluar waktu itu dan orang pun jarang bertemu dengan beliau di waktu itu. Namun beliau keluar. Ternyata yang datang siapa? Abu Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang suka bermulazamah, nah, suka dengan bersama nah, Nabi. Walaupun beliau yaitu Nabi keluar di waktu yang jarang pada saat itu keluar, ternyata yang datang malah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang senantiasa menemani Nabi baik ketika safar maupun tidak sah safar. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Bakar maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, bertanya "Maja maja abika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Maka beliau menjawab, "Saya keluar untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan untuk melihat wajah beliau dan untuk mengucapkan salam kepada beli beliau. Nah, di sini menunjukkan bahwa hajat Abu Bakar bukan berkaitan dengan dunia, yaitu apa? ingin bertemu dengan Nabi, ingin melihat wajah Nabi dan ingin mengucapkan salam kepada nah, Nabi. Nah, di sini menunjukkan bahwa bagaimana semangatnya para sahabat, perjuangan para sahabat yang luar biasa untuk bertemu dengan nah, Nabi sehingga Nabi itu dipantau. Ini keluarkah kah? Ketika keluar maka ber maka bertemu sahabat ini. Nah, tidak berapa lama falam yalbas anja Umar maka tidak berapa lama kedatangan Abu Bakar tadi, ternyata Umar bin Khattab juga dah datang. Kemudian Rasul bertanya, Maja ma bika ya Umar? Apa yang membuat engkau datang wahai Umar?" Maka Umar bin Khattab menjawab, Alju ya Rasulullah." Lapar wahai Rasul. Dan konteks di sini beliau tidak meminta makanan kepada nah, Nabi, hanya mengatakan ulun lapar nah Nabi. Dan beliau konteksnya tidak meminta makanan kepada nah, Nabi. Ya kayak kita juga ya, kenapa berkumpul ya, belum makan jar. Nah, itu paham-paham ya kawan. <laughs> Jadi ketika kita berkumpul kan ada kawan. Kada biasa keluar, tiba-tiba keluar. Nah, kenapa jadi keluar? Lapar. Nah, dia tidak minta makanan kepada kita, enggak. Namun dia menyebutkan kondisi di dia bahwa dia sedang lapar. Nah kemudian Rasul pun ternyata mengatakan demikian. Wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Dan sungguh saya pun merasakan yang demikian. Maksudnya apa? Nabi juga lah lapar. Kemudian fantalaqu ila manzili Abi haitsam bin Tahyan Al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wasyai. Lalu mereka Nabi dan kedua sahabatnya pergi ke rumah Abul haitsam bin Tahyan al Ansori dan sahabat Abu Haitham ini adalah laki-laki yang banyak pohon kurma dan banyak kam, kambing. Dan beliau termasuk sahabat yang Allah luaskan hartanya, memiliki kebun yang di dalamnya ada pohon kurma dan juga kambing kam, kambing. Namun sahabat yang kaya ini Abu Haitham ini walam yakun lahu khodam, tidak memiliki pelayan, tidak memiliki pemban, pembantu. Kan seharusnya banyak punya kurma, pohon kurma, banyak punya kambing harus ada pelayan pembantu yang melayani sahabat ini. Nah, ketika Nabi datang ya, ternyata falam yajiduhu. Nabi dan para sahabatnya tidak menemukan Abul Haitham. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, "Aina sahibuk? Mana suamimu?" Faqalat maka istrinya mengatakan, "Intalaqa yasta'dzibu lanal ma. Dia pergi untuk membikinkan kami air yang tawar, untuk membikinkan air, kepada kami air yang tawar. Falam yalbasu, maka tidak berapa lama anja'a Abul bikir batin Yaz yaz'abuha. Maka tidak berapa lama datanglah Abul Haytham dengan membawa kirbah. Kirbah itu kalau zaman dulu wadah kulit untuk menampung banyu. Nah, zaman bahari kan bukan botol kayak zaman kalau sekarang tuh ngarannya apa? Tupperware kah? Nang banyu. <laughs> Isinya banyu itu apa? Botol, botol lah. Itu kan plastik malah. Zaman dulu kulit. Nah, itu namanya kirbah, kulit yang di dalamnya ada banyu. Nah, tidak berapa lama datang Abul Haytham dengan membawa kirbah botol kulit isinya banyu ya. Yang mana beliau bawa. Kemudian ketika Beliau Abul Haytham ini kan datang tadi melihat Nabi, ternyata Nabi di di rumah beliau. Maka fawadha'aha tsumma jaa'a yaltazimun ya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meletakkan kirbah tadi, wadah banyu tadi, kemudian datang dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau gembira kenapa? Karena eh, Nabi dan kedua sahabatnya ini sekaligus Eh, eh, apa namanya mertua beliau ternyata datang ke rumah beliau. Nah, ketika datang kemudian Abul Haitham memeluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia menebus dengan ibunya dan ayahnya. Jadi para sahabat itu memiliki ada sebuah ungkapan ya. Ketika seseorang ingin berjuang, rela berkorban, lalu dia mengatakan, "Saya menebusmu dengan ayah dan ibuku." Itu maksudnya apa? Rela ber berkorban, ungkapan rela berkorban, ungkapan rela ber, berjuang. Kemudian kan tamu datang nih, bukan orang sembarangan. Nabi dan kedua sahabatnya. Tidak mungkin dong tidak ada makanan yang tidak disuguhkan kepada orang kepada Nabi dan kedua sahabatnya. Apalagi orang Arab itu walaupun mereka di masa jahiliyah sangat mengagungkan penghormatan kepada tamu. Jadi Walaupun mereka di masa jahiliyah belum datang Islam, ada sebagian sifat baik yang ada di diri mereka, seperti pemberani, seperti mengagungkan sifat jujur, kemudian juga sangat menghormati tamu. Jadi orang Arab itu sangat menghormati tamu. Kemudian summan talaqa bihim ila hadiqah. Kemudian sahabat ini pergi bersama Nabi dan kedua sahabatnya ke kebunnya. Kemudian sahabat Abu Haitham menghamparkan untuk mereka tikar atau karpet. Nah, karena mungkin dong langsung duduk itu kotor, maka dihamparkan apa? karpet atau tikar. Summan talaqa ila nakhlatin fajaa biqin win fawada'ahu. Kemudian kan tadi Nabi sudah duduk di atas tikar. Maka sahabat ini pergi ke sebuah pohon kurma lalu datang dengan membawakan satu ren, satu renteng, satu renteng kurma. Jadi kan kurma itu beren, kayak apa pohon yang berenteng itu? Setandan, bukan standon lah. Setandan kurma yang banyak tangkainya gitu. Pian bayangkan banyak tangkainya. Kemudian sahabat ini meletakkannya di hadapan Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Afala tanaqaita min rotobihi. Tidakkah engkau memilihkan untuk kami yang rutobnya saja? Kan tadi setandan banyak. Bukankah eh, seandainya engkau memilihkan untuk kami yang rutobnya saja yang masih basah? Itu sudah masak ya, rutob itu masak namun dia masih basah. Kemudian eh, sahabat ini menjawab, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, Inni aradtu an takhtaru au takhayyaru min rotabihi wa busrih. Sungguh saya ingin kalianlah yang memilih atau kalian pilihlah yang mana yang rotopnya, yang mana yang busernya. Jadi ada rotop yang sudah masak namun masih basah, ada yang busur. Busur itu yang masih muda, lebih muda daripada rotop. Jadi kata sahabat ini, pian aja yang pilih. Sehingga banyak pilihan. Piannya handak yang rutop silahkan, yang besurnya, yang masih mudanya kemudian juga silah, silahkan. Kemudian akhirnya faakalu wasyaribu min kalma Lalu mereka makan dan minum dari air tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah Rasul makan eh, apa kurma, kemudian minum minuman, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mengingatkan para sahabatnya ya. Dan inilah ilmu yang banyak para sahabat dapatkan. Bukan hanya sekedar di majelis beliau enggak, ketika makan ada ilmu, ketika ini ketika safar ada ilmu. Banyak Nabi sampaikan ilmu kepada para sahabat bukan hanya ketika di di masjid. Nah, ketika makan Nabi mengingatkan ke para sahabatnya. Kata Nabi, "Hadza inilah walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'alun anhu yaumal qiyamah." Zillun barid warutobun, tayyib wa ma'un barid. Nah, kata Rasul mengingatkan dan mengajarkan kepada para sahabatnya, inilah demi yang jiwaku berada di tangannya, inilah nikmat-nikmat yang akan kalian ditanyakan tentangnya pada hari kiamat. Nah, jadi makan-makan pun Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya ini makanan ini nah, yang kalian makan, yang kalian minum, maka nanti kalian sungguh akan ditanyakan di hari kia, kiamat. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, bukan cuma makanan yang akan ditanyakan di hari kiamat. Zilun barit naungan yang dingin, naungan yang dingin, yang tidak kepanasan. Karena Nabi bernaung di mana? Di bawah pohon kur, kurma. Nah, ketika Nabi bernaung dengan kedua sahabatnya, dengan ketiga sahabatnya, Nabi pun mengingatkan, Naungan yang dingin ini pun nanti ditanyakan di hari kia, kiamat. Untuk apa untuk apa benaung? Untuk apa benaung di bawah rumah, nah, di dalam kamar, benaung di pasar, di bawah tenda, bahan untuk apa? Itu ditanyakan di hari kia, kiamat. Nah, sekalinya misalnya bahan benaung di, di bawah kemah, mabuk-mabukan misalnya, nanti nanti ditanya di hari kia, kiamat. Karena naungan yang dingin itu pun termasuk bagian dari nik nikmat. Ya, kita tidak kepanasan, termasuk nik nikmat. Kemudian warutabun tayyib, rutab yang baik, makanan itu juga nik, nikmat yang ditanyakan di hari kiamat. Wa ma'un barid dan banyu yang dingin yang kita minum pun nanti di hari kiamat akan di, ditanyakan. Maka tidak lepas kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kita bernaung pun nanti ditanyakan di hari kia, kiamat. Maka bagaimana yang lebih besar daripada itu? Nikmat harta, pakaian, kemudian tempat tinggal, maka nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian nah, coba kalau pian perhatikan di surah Al-Kautsar ini ayat 8 ini kalimat latus'alunna itu menggunakan dua taukid, dua penguat. Pertama lam, yang kedua nun taukid. Maka terjemahnya kemudian kalian benar-benar kemudian kalian sungguh benar-benar ditanyakan pada hari kiamat tentang nikmat nik nikmat. Nah, maka ini harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan nikmat yang kita kita dapatkan ya. Dari mana kita dapatkan? Kemudian untuk apa kita kita kita uh, gunakan ya maka pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu makanan, minuman, kasur ya, pakaian, kesehatan dan yang lainnya maka pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, "Idzan idza tahayya lil insan adh-dhill al-barid alladhi yastadhillu bihi min hararati asy-syamsi, fa hadza na'im. Fa kaifa bil mukayyifat allati tamla'u ajwa al-baiti burudatan fis saifil qa'idhis syadid. Kata Syekh Abdul Razak, maka apabila seorang manusia menyiapkan naungan yang sejuk yang bernaung dengannya dari panasnya matahari, maka ini adalah nikmat. Maka bagaimana dengan AC-AC yang memenuhi udara rumah dengan dingin dan sejuk di musim yang sangat panas? Maka bagi ini anggaplah pian berada di Arab Saudi musim panas misalnya. <laughs> Lalu karena musim panas, dipasangin dong kada mempan kayak itu nah. Maka dengan AC. Maka bagaimana dengan ah AC? Yang panas gin menjadi kedinginan pian itu nah. Maka bagaimana dengan AC yang kita menyiapkan naungan saja ada apa namanya kanopi, ada ini macam-macam. Bernaung saja itu adalah nikmat. Maka bagaimana dengan ah AC? Jauh lebih dari itu maka pasti juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak mengingatkan kita, wa idza kharaja minal baiti raqiba sayyaratahu wa ajwa'uha baridah dan apabila dia keluar dari rumah mengendarai mobilnya dan ketika di dalam mobil ternyata udaranya di dingin karena di dalamnya ada AC ada kepanasan dingin pulang kemudian wa idza jaa ilal masajid dakhala fi ajwa'in baridah dan apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia masuk ternyata udaranya di dingin karena di dalamnya ba, ba AC, ada AC, pian kada pian tarang ya kada kegelapan, kemudian naung dan seterusnya. Maka kata Syekh Abdul Razak, "Fahadza minan na'imil ladhi yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah." Maka ini adalah nikmat-nikmat yang pasti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada hari kiamat. Li anna hadzal na'im sakharahullahu subhanahu lil abdi liyasta'milahu fi ta'atih. Karena sungguh nikmat-nikmat ini Allah siapkan, Allah mudahkan untuk hambanya agar digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memudahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tujuannya apa? agar kita mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau musim panas kita belajaran tidak kipas angin AC mati. Kita kepanasan, Pak. Eh. Kita kepa kepanasan. Maka semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah dan nyaman kita dapatkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala harus digunakan dalam yang bermanfaat terlebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Fa inista'malahu fi ta'atillah ta'ala wa hamidahu alaihi wa'tarafa annahu minallah kana bidzalika syakiran lin-ni'mah. Maka jika seorang hamba menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah dan memujinya dan mengakui bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah, maka dia adalah orang yang bersyukur terhadap nik nikmat. Maka di sini disimpulkan bahwa nikmat ada tiga, ada tiga rukun yang pertama menggunakan dalam ketaatan. Menggunakan dalam ketaatan berarti bersyukur dengan anggota badan. Nikmat tersebut kita gunakan, fisik kita kita gunakan dalam ketaatan. Yang kedua, eh, bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah. Alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ini Bersyukur dengan apa? Dengan hati. Hati kita meyakini bahwasanya yang kita miliki itu adalah datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan anggota badan caranya yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Yang kedua memuji dengan lisan, yaitu kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga bersyukur dengan hati kita mengakui dan meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena keahlian kita, kemahiran kemahiran kita dalam berbisnis bukan, namun harus diyakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ceritanya masih panjang. Fantalaqa Abul Haitsam liyasna'a alahum ta'aman. Tadi kan baru makan kurma, baru minum banyu, hanya sekedar itu. Kada mungkin dong orang Arab hanya makan itu aja. Fantalaqa Abul Haitsam liyasna'a alahum ta'aman. Lalu pergilah Abul Haitsam untuk menyediakan mereka makanan. Di sini makanan yang berat. Maksudnya adalah untuk memasakkan makanan, entah berupa kambingkah atau misalnya sapikah dan seterusnya. Tadi kan baru mukaddimahnya lah, baru pembukaan yaitu maka makanan. Nah, biar perhatikan pada ikhlas kalian. Jadi, sebelum makanan berat, kambing, makan apa dulu Nabi? Makan buah. Apa tadi? Banyu dan kurma. Nah, jadi memang seperti itu medis ya. Buah itu sebelum makanan berat. Baru setelahnya makanan berat. Bukan di akhir, tapi di depan sebelum pian makanan yang yang berat. Buah kah dulu? Bukan di belakang. Kan biasanya makan buah di belakang apa? Manisimuntung. muntung. Memang bujur apa enggak itu nah. Namun dari sisi medis yang tepatnya itu buah dulu kemudian baru makanan yang berat. Ternyata Nabi seperti itu. Hadis yang sebelumnya tentang tentang uh, semangka, tentang melon. Ternyata Nabi makan sebelum beliau makanan yang berat. Nah, kan kita sudah belajar hadis ini tentang waluh. Waluh ada di zaman Nabi. Kemudian melon, semangka. Ternyata Nabi makan buah-buahan itu sebelum beliau makanan yang berat. Jadi makan buah dulu baru kambing gak. Tapi kalau pian kolesterol jangan ya. <laughs> ya disesuaikan lah. Nah, jadi Tadi baru mukaddimah, baru banyu dan kurma. Lalu Abul Haitham pergi untuk menyiapkan makanan yang berat. Kemudian Rasul berkata kepada sahabat ini, "La tadbahanna dzatadar." Janganlah engkau menyembelih kambing yang memiliki susu. Maksudnya air susunya banyak. Jangan menyembelih kambing yang air susunya bah banyak. Kemudian fadzabaha lahum anaqan au jadwan au jadiyan. Lalu Abu Haitham menyembelih untuk mereka kambing yang anak. Anak itu adalah kambing betina, kambing betina yang masih muda. Atau menyembelih jadian. Jadian adalah kambing jantan yang muda. Jadi sahabat ini intinya adalah menyembelih kambing yang muda bukan kambing yang banyak air susunya. Fatahum biha faakalu. Maka Abul Haytham datang kepada mereka dengan membawa kambing tadi, lalu mereka mah makan, makan kam, kambing. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abul Haytham, "Hal laka khadim?" Apakah engkau memiliki pelayan? Maka sahabat Abu Haytham yang menjamu ini mengatakan la tidak punya. Nah, kemudian untuk apa Nabi bertanya seperti ini? Untuk membalas kebaikan si Abu Haytham. Berarti kan kalau tidak punya maka Nabi ingin memberi atau menyiapkan untuk beliau seorang pelayan sehingga mudah tidak ada sorongan menggawi pohon kurma kemudian menjaga kambing sehingga ada ada pelayan. Nah ini menunjukkan bahwa ketika ada orang yang berbuat kebaik kepada kita Maka semampu kita untuk membalas kebaikan orang tersebut Di antaranya adalah hadiah ya hadiah. Makanya ketika ada orang yang memberi hadiah kepada kita Ketika ada yang kita miliki sebuah hadiah juga Maka berikan kepada orang itu Kebiasaan Nabi ketika beliau diberi ya diberi hadiah atau dikasih makanan Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membalas kebaikan si pemberi tersebut. Kalau tidak memiliki makanan yang serupa, bisa sesuatu yang lain ya, yang kita bisa berikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian qala Nabi berkata, kan Nabi bertanya, "Apakah engkau memiliki pelayan?" Kemudian kata Abul Haitham, "Tidak." Maka Nabi berkata, "Fa idza atana sabiyun fa'tina fautiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini." laisa ma'ahuma salisun. Nabi berkata, apabila datang kepada kami tawanan, jadi sabiyun yaitu tawanan. Jangan dialihkan, sabian bukan sabiyun. Sabiyun itu tawanan. Maka apabila datang kepada kami tawanan, engkau datang kepada kami. Maksud Nabi apa? Nabi ingin memberikan tawanan sehingga dijadikan sebagai pelayan atau sebagai budak. Maka ini ceritanya selesai sudah. Proses jamuan makan tadi selesai. Kemudian tidak berapa lama Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan dua orang tawanan. Dua orang tawa tawanan. Nah, kemudian karena Nabi memiliki dua tawanan, maka datanglah Abul Haitham kepada nah, Nabi karena Nabi kan menjanjikan kalau saya memiliki tawanan maka datang kepada kepadaku. Akhirnya Abu Haytham datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abu Haytham datang, Nabi berkata, "Ikhtar huma, Pilihlah kedua keduanya. Jadi sebagaimana Abu Haytham ketika membawakan se apa tadi setan dan kurma tadi, kalian bisa memilih yang mana yang rotop, yang mana yang busur. Kemudian ketika Nabi memiliki dua apa tadi? Dua tahanan. Nabi pun Nabi pun menyuruh Abul Haytham untuk memilih. Nah, pian pilih yang mana yang pian sukai, yang mana yang antum sukai kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun Abul Haytham mengatakan, "Wahai Rasulullah, ikhtarli, pilihlah untukku." Karena ini Nabi. Beliau tidak memilih sendiri, namun beliau apa memilihkan yang dipilihkan oleh nah, Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, Innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta nasihat itu orang yang amanah. Kan Nabi diminta oleh Abul Haytham untuk pilihkan. Diamanahi untuk meminta pilihkan. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya orang yang diminta musyawarah, orang yang diminta nasihat itu adalah orang yang amanah. Jadi karena Nabi diminta untuk memilihkan, dan itu adalah sebuah amanah, maka Nabi memilihkan yang terbaik di antara dua orang ini. Kemudian kata Nabi, "Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli." Pilihlah ini. Karena saya melihat orang ini dia salat. Nah, jadi kan sahabat ini minta pilihkan. Minta bermusyawarahlah kepada Nabi, minta nasihat kepada Nabi mana yang dipilihkan dari dua orang tawanan ini. Karena Nabi sebagai mustasyar, orang yang diminta nasihat, orang yang diminta musyawarah, maka Nabi muktaman, orang yang amanah. Maka harus menyampaikan, memilihkan yang amanah. Kemudian Nabi memilihkan apa? Yang mana yang sholat. Budak ini nanya, ini ini dia yang ini dia so, sholat. Maka di sini disimpulkan bahwa ketika ada orang yang minta nasihat kepada kita, bagaimana mencari pasangan, bagaimana mencari uh, apa namanya orang yang bekerja lawan kita karyawan misalnya ada orang yang minta nasihat kepada kita bagaimana saya mencari karyawan bagaimana saya mencari pasangan maka pian orang yang amanah sampaikan maka sampaikan apa cari orang yang penyembah yang cari orang yang penyembah yang entah pasangankah entah karyawankah, entah pelayankah, pembantukah, cari yang penyembah yang maka kenapa demikian kata Syekh Abdul Razak? Karena salat itu adalah miftahul khair, kunci keba kebaikan. Kalau tidak kalau dia tidak sembahyang maka dia tidak memiliki kunci kebaikan-kebaikan yang lain. Maka keburukan ada pada dirinya ketika dia meninggalkan salat. Bisa tidak amanah, bisa dia mencuri pulang. Akhirnya mengalihi pian ketika pian memiliki karyawan yang tidak salat. Maka Rasul memilihkan yang mana yang salat di antara dua pelayan itu. Kenapa demikian? Karena otomatis ketika dia sholat, berarti dia menjaga agamanya. Menjaga agamanya. Sebaliknya ketika dia menyia-nyiakan sholat, maka dia akan menyia-nyiakan yang di bawah dari dari sholat. Ya. Sholat aja dia sia-siakan, agamanya dia sia-siakan, maka yang kurang dari itu, maka dia akan menyia, nyiakan Entah dia misalnya dia khianat, atau dia misalnya mencuri dan seterusnya. Maka ketika kita diminta nasihat entah terkait pasangan, pernikahan ataupun karyawan, tugas dan seterusnya, maka cari yang penyem yang Jadi ketika apa namanya? ada selebaran pian lowongan kerja. Nomor satu, <laughs> satu rajin salat lima waktu, rajin salat lima waktu bisa pian tambah. Nomor dua, bermanhaj salaf ya bisa silahkan ya. Karena penyembahyang banyak ya, namun terkadang akidahnya tidak tidak lurus atau manhajnya tidak tidak baik. Maka pian bisa ikut sertakan ketika mencari lowongan kerja. Karena ketika seseorang itu menjaga salat otomatis dia menjaga agamanya. Kemudian nah setelah Nabi memilihkan yang penyembahyang, Nabi berkata kepada abul Haytham, was tausibhi ma'rufan dan wasiatkan dia tawanan ini dengan keba kebaikan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdul Haytham bahwa sering-seringlah untuk memberikan kebaikan kepada si tawanan ini atau si pelayan ini. Maka ke Abdul Haytham bila meroatihi, lalu pergilah Abdul Haytham ke ke rumahnya sehingga bertemu dengan istrinya. Fakhbaroha akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lalu Abul Haytham mengkabarkan kepada istrinya tentang ucapan nah, Nabi. Apa ucapan Nabi tadi? Istausibihi ma'rufan. Nasehatilah tawanan ini atau pelayan ini dengan keba kebaikan. Kemudian, nah, kenapa Abul Haytham menceritakan wasiatnya, wasiat Rasul kepada istrinya? Karena beliau ingin bermusyawarah, berbicara kepada istrinya bagaimana mereka bermuamalah dengan pelayan i, ini sesuai dengan wasiat nah, Nabi yaitu apa? Untuk senantiasa mengingatkan dan menasehati si pelayan ini dengan keba kebaikan. Jadi bini dipadahi, bini dipadahi dengan wasiat nah, Nabi. Jadi diajak musyawarah. Jadi abul Haitham bermusyawarah dengan istrinya bagaimana bermuamalah terhadap si pelayan ini yaitu mengingatkan Rasul bahwa mengingatkan dia untuk memberikan wasiat kepada budak ini dengan wasiat keba kebaikan, dengan nasihat kebaikan. Kemudian istrinya menjawab. Nah, istrinya apa namanya? menjelaskan ya. Kemudian kata istrinya setelah mendengar diberikan wasiat oleh Nabi, maka istrinya mengatakan, "Ma anta bibaligin haqqa ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu. Jadi ketika suaminya bermusyawarah dengan istrinya perihal wasiat Nabi, maka istrinya mengatakan, "Engkau tidaklah meraih kebaikan sebagaimana wasiat Nabi itu kecuali engkau bebaskan budak ini." Kata bini bininya. Nah, subhanallah. Bini ini harap pandir, Pak. Eh, harap mencari jalan-jalan keluar kayak itu nah. Ketik kan suaminya nggak kepikiran untuk membebaskan budak budak ini. Engkau tidak bisa meraih kebaikan yang Nabi wasiatkan sebelumnya kecuali engkau membebaskan budak budak ini. Kemudian ini ada pelajaran yang penting dari Syekh Abdul Razak. Perhatikan kata beliau, renungkan. Si laki-laki ini Abu Haitham ini memiliki kebun. Di dalamnya ada pohon kurma, ada ada juga kambing-kambing dan dia berhajat kepada dan di, dan dia otomatis ketika memiliki kebun di dalamnya ada kurma, kemudian juga apa namanya e, kambing, maka dia otomatis beraktivitas untuk menjaga kebunnya. Kemudian dan ternyata dia tidak memiliki pembantu, tidak memiliki pelayan. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pelayan, maka dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang sholat. Nah ternyata istrinya yang soleh, nah istrinya yang solehah yang memberikan nasihat kepadanya mengatakan demi demikian. Kan dapatnya dari mana pelayan ini? Dari nah Nabi yang terbaik yang so sholat. Ternyata bininya punya kesimpulan yang lain. Nah, ini bagus pian sering-sering musyawarah lawan bi, bini karena ada sesuatu solusi yang kadang tak terduga dari is, istri kadang tak terduga dari dari istri. Seperti ini. Kan Nabi mengatakan, ini engkau baik-baik lawan budak ini. Apa? Kasih nasihat yang baik. Kemudian bermuamalah dia dengan muamalah yang baik. Tiba datang ke rumah bininya, kemudian bini beliau ini memberikan uh, sebuah ungkapan lah. Engkau tidak bisa mendapatkan kebaikan sebagaimana wasiat Nabi kecuali engkau apa? memerdekakan budak budak ini. Nah, ini adalah contoh potret istri yang solehah ya istri yang solehah. Nah kemudian perhatikan lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah mengetahui ternyata budak ini dibebaskan oleh si Abu Haytham karena pendapat istrinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir hadis Innallaha lam yabath Nabiyan wala khalifatan illa walahu bitonatan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus orang nabi dan tidak mengutus seorang pengganti pengganti nabi kecuali dia memiliki dua orang kepercayaan kecuali termasuk kita ada dua kepercayaan satu tan tak muruhu bil ma'ruf satu orang kepercayaan itu menyuruh yang ma'ruf, menyuruh untuk sesuatu yang ma'ruf kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan satu orang kepercayaan yang lain la ta'luhu khabalan yang tidak peduli apakah dia terjerumus ke dalam kebu keburukan. Contoh kita. Nah, seperti ini, maka terkadang orang kepercayaan kita siapa? Bini maksudnya. Orang percaya istri kita terkadang dia bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar untuk kita dan terkadang dia tidak peduli dengan keburukan yang kita dapatkan atau maksiat yang kita kerjakan, tidak peduli. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuqa faqad Maka barang siapa yang dijaga dari orang kepercayaan yang buruk, maka sungguh dia telah di, dijaga. Maksudnya apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah bahwa terkadang orang yang dekat dengan kita, orang kepercayaan kita, orang yang dekat dengan kita otomatis ada istri, ada keluarga, atau orang kepercayaan kita, tangan kanan kita terhadap toko, perusahaan dan seterusnya, terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik berarti dia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Termasuk di sini menyuruh kepada yang ma'ruf adalah istri dari Abul Abul Haytham yang menyuruh beliau untuk membebaskan bu budaknya karena ingin menggapai wasiat nah Nabi. Engkau harus baik kepada si si pelayan ini. Kemudian kata Syabdur Razak kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga seseorang itu terkadang memiliki bitonatus su yaitu orang kepercayaan yang buruk, teman yang yang buruk. Yang seandainya kita dijaga dari teman yang buruk, orang kepercayaan yang buruk, maka sungguh agama kita telah di, dijaga. Kemudian kata Syekh Abdul Razak dan beliau mengatakan menjelaskan walihada karena inilah kita temukan para imam masjid dari kalangan para ulama, mereka senantiasa berkhutbah di hari Jumat untuk mendoakan pemimpin mereka agar pemimpin mereka ini mempunyai kepercayaan yang baik. Mempunyai apa? Orang kepercayaan yang yang baik. Orang yang di sekelilingnya baik, entah istrinya ataupun uh, para menterinya, para bawahannya agar senantiasa mereka mendoakan yang demikian. Di antara doa mereka adalah warzuqhul atas solihatan nasihah. Ya Allah, berilah rizki para pemimpin kami dengan orang kepercayaan yang baik yang senantiasa menasehati. Karena kalau seandainya pemimpin itu baik dan mereka baik bisa disebabkan oleh orang yang di sekeliling mereka baik, maka otomatis masalahatnya manfaatnya lebih banyak kepada um, umat. Jadi kata beliau ini Para ikhwah sekalian, sangat penting kita memiliki orang kepercayaan yang baik, teman atau sahabat yang baik atau memilih calon yang yang baik. Karena ketika kita memilih sahabat, teman atau orang kepercayaan yang baik, terlebih masalah agama, dia misalnya senantiasa menjaga sholatnya lima waktu dan seterusnya, maka dia menjadi orang yang amanah. Maka dia menjadi orang yang tidak berbuat zalim kepada kita. Maka kata Syekh Abdul Razak, melihat hadis ini pentingnya kita untuk mencari orang dekat, orang kepercayaan sahabat yang baik sehingga dia menjadikan kita menjadi orang yang baik pula. Wallahu a'lam Bisawab Hampir perak jam 7 udah Pak. Ini eh. kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa hadis ya yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi intinya di sini adalah Nabi sebelumnya ya ketika didatangi oleh Umar ternyata beliau pun juga kelah, <laughs> kelaparan. Tidak ada makanan di rumah, pergi ke sahabat yang yang lain yang memiliki maka makanan. Namun kita perhatikan konteks hadis di sini Nabi tidak meminta. Nabi tidak meminta kepada Abul Haitham, hanya sekedar belang belang ke rumah. Ternyata sahibul bait berbahagia karena didatangi oleh nah, Nabi sehingga Nabi dijamu makanan ya yang terbaik Kemudian dalam rangka untuk membalas kebaikan dari si si tuan rumah ini, Nabi juga memberikan apa?